halaman 73 hati yang khusyuk termasuk nikmat yang agung dari Allah akan tetapi kehusuan hati kehusuan hati itu tidak serta-merta datang dengan sendirinya. Kehusuan hati memerlukan usaha keras dengan selalu berlatih agar memiliki sepuluh sifat. Di depan sepuluh ya sepuluh sifat ini ya. Nomor sepuluh terakhir. sepuluh sifat yang telah dijabarkan sebelumnya dalam ciri-ciri hati yang khusyuk. Sambil membiasakan dan memperbanyak doa memohon kepada Allah agar memiliki hati yang khusyuk dan dilindungi dari hati yang tidak khusyuk. Contoh doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang berkenaan itu ala zikrika itu pertama. Ingat terus sama-sama husni ibadatik. Baiknya ibadah itu kalau didasari dengan khusyuk. Husni ibadah. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha ini yang, yang dalam hati yang tidak khusyuk. Kalau Nabi mohon perlindungan, ini berarti hal yang sangat apa namanya tidak baik dalam agama. <clears throat> Maka kita mengikuti jejak beliau. Berikut ini kiat-kiat khusyuk yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan sholat agar mudah mendapatkan kehusuan dalam sholat. Namun ini juga tidak bisa lancar Kecuali kalau sudah memiliki sepuluh sifat di depannya. sepuluh sifat di depan itu harus dilatih sehingga menjadi kebiasaan hati begitu. Baru dalam melaksanakan ini, berikutnya ini mudah. Mudah. Tahapan-tahapan persiapan menjelang sholat, bersiwak, menggosok gigi, dan mulut agar bersih dan tidak berbau. Dalilnya laula nasuka la umati au alatna la amartuhum itu la amartuhum bisiwak ma kulli salati Berarti minimal siwakan itu lima kali untuk bersih gigi ini untuk kebersihan berarti bersih gigi itu sunnahnya nanti gigi itu bersih itu hikmahnya sangat banyak saudara orang kalau sudah giginya nggak benar itu ya terganggu dah menjaga gigi itu luar biasa itu satu tapi yang diambil di sini hikmahnya kenapa orang disuruh sikat gigi menjelang sholat pertama supaya dirinya itu terasa ringan enak enteng nggak ada gangguan sebenarnya kalau ada gangguan orang itu tidak bisa musuh yang kedua biar mulut ini tidak bau tidak mengganggu yang lain mengganggu dirinya atau mengganggu yang lain mengganggu konsentrasi. Itu salah satu hikmahnya. Makanya dalil kedua ini man akala nah, bersiwak eh, dan tidak berbau tidak berbau ini contohnya manakala akala min hadis syajara yakni asum fala yaqrabanna masjidana lainnya dikiaskan nah. siapa yang makan bawang mentah itu oleh Nabi jangan boleh ke masjid berarti berbau mulut itu nggak boleh ke masjid oleh Nabi karena kalau betul dirinya tidak terganggu maka orang lain yang terganggu hilang kehusuan gara-gara bau kita makanya di waktu banyak berkumpul kayak hari Jumat itu harus mandi junub apa hikmahnya karena itu berkumpul sama orang. Kata Ibu Aisyah, itulah ceritanya orang-orang desa datang Jumatan nggak mandi. Mandinya kayak baunya kayak bau unta. Ada sini bau kambing, ambu wedus, lebus kayak wedus. Kata orang Jawa gitu. Ya itu, umbi. Ya, ya, yang kita ambil dari dari dalil ini hikmahnya ya bukan mantuknya. Hikmahnya ternyata ini adalah bagian dari persiapan menjaga jangan sampai sholat itu tidak khusyuk. Berwudu dengan sempurna. Ini, ini syar'i ya ini. Karena mantauan doa fahsana wudu Mem memperbaiki wudunya. Sumaraha roh roh berangkat. bahwa Fawajatan nasa kot sallahu. Lah yang kusum yang dalikan saya. Ini sudah. Yang kita ambil hanya fahasana aku. Jadi kalau orang ingin mendapatkan kalau siangnya hadis ini orang ingin mendapatkan pahala berjamaah walaupun dia terlambat syaratnya itu wudu sempurna kemudian berangkat ini salah satu dalilnya dalilnya banyak jadi Nabi menggandeng sholat berjamaah di masjid itu dengan wudhu yang sempurna sempurna C. Tidak menahan buang hajat atau air besar maupun air kecil. Ida ukimat sholat wajadahatukum al khalaq falyabda bil khala Ini juga yang diambil hikmahnya. Kenapa si Nabi mengatakan kalau orang mau ke masjid mau sholat kok kebelet harus didulukan kebeletnya karena kalau sholat menahan kencing menahan itu nggak tenang, nggak tenang, nggak bisa khusyuk. Berarti sebenarnya tujuan utamanya supaya orang itu bisa khusyuk, bisa khusyuk. D. Ketika lapar dan makanan sudah siap, makanan sudah siap, serta waktu sholat juga masih panjang, maka mulailah dengan makan terlebih dulu secukupnya, secukupnya. Ina wudil asya wa as-salat fabda'u bil ini bukan seperti kemarin ngambil dalilnya, berarti pen, lebih penting makan daripada salah. Kenapa tidak boleh sholat harus makan dulu? Karena kalau sudah lapar, kepingin makanan ada, itu nggak bisa khusyuk. Nah, kalau nggak bisa khusyuk, lebih baik nggak usah sholat dong. Sholat itu akhirnya sholat lidikri, gitu. lebih baik ditunda saja. Sebenarnya hikmahnya itu. Nah Najib memakai baju. Yang lain-lainnya dikiaskan. Hal-hal yang menyibukkan hati itu apa saja. Tidak harus makanan, tidak harus kebelet. Yang kira-kira memang mengganggu sholat, selesaikan dulu. Apa contohnya? Hah? Yang sebanding dengan ini, sebanding dengan ini. Yang mengganggu pikiran, masak Hah? kalau masak bisa dimatikan kompornya silahkan dicari hal-hal yang memang uh, perlu diselesaikan segera selesaikan tapi ini pun tidak menjadi kebiasaan bukan tiap hari makan dulu tiap komat makan <clears throat> ini memakai baju yang bersih rapih dan tidak terdapat gambar-gambar dan corak yang dapat mengganggu konsentrasi bersih bersihnya rapihnya ini maka fatahir ini kebiasaan orang iman maka fatahir apalagi menjelang sholat itu ngambilnya dalil keadaan biasa saja orang iman sudah maka fatahir bajumu bersihkan kalau untuk Malah lebih dari itu. Contoh dalilnya bawahnya. Ya Bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kamu. Perhiasan itu sesuatu yang menghiasi kamu. Pakaian yang nutup aurat, pakaian yang rapi, yang bagus. Ketika mau masuk masjid. Mau masuk masjid ini kinayah dari sholat. Ketika mau sholat. Terus hadis terakhir Nabi sholat pakai semacam kain selimut gitu ada gambarnya. Setelah melihat gambar itu Nabi terganggu. Kata Nabi, "Idhabu bi khamisati ila Abi Jaham." Sana bawa baju ini. Waktu ini bi ambijan ya Abi yang polos saja. Kenapa? Fa innaha ini ini halus syahidnya Fa'innaha garis di bawah. Fa'innaha al hadni anifan ansolati. Baju yang ini, yang banyak gambar ini telah mengganggu saya barusan dalam sholat saya. Dalam dalil lain, kuntu andur ila alamiha wa ana fisala fa akhafu an taftinani. Aku melihat gambarnya dan aku dalam sholat. Aku khawatir gambar itu mengganggu saya. Berarti ini Saking pentingnya menjaga kehusuan, bajunya pun juga disesuaikan. Disesuaikan yang kira-kira bisa mendukung kehusuan. Kalau bajunya kaos oblong, habis main bola, misalkan, terus sholat, kira-kira itu bisa khusyuk nggak? Insya Allah nggak bisa khusyuk. Jadi baju itu mendukung kalau orang udah pakai top, pakai baju koko atau pakai baju rapi, tidak terlalu banyak gambar, insya Allah lebih lebih mendukung. Itu namanya libasut takwa. Bukan bukan baju takwa yang eh, dinamakan, makanya itu baju takwa itu dia ngambil dari bahasa itu. Artinya baju ini digunakan untuk hal yang ketakwaan bukan siabul fusat fasik bukan. BEF berjalan menuju masjid dengan tenang tidak terburu-buru khusyuk hatinya tawaduk fisiknya ini kelihatan apa namanya khusyuk itu mukhlis lillah karena Allah tidak ada rasa pamer dan sangat berharap mendapat rahmat dan pengampunan dari Allah. Ini kalau nggak dilatih lupa-lupa terus lah saudara ini. Apalagi yang senangannya, oh komat komat, oh, ayo ya, ya, ayo ya, cepet cepet, udah lari udah lari udah nggak inget apa-apa yang konsennya sholat padahal mulai berjalan itu kalau Nabi sudah ditoto supaya nanti walaupun ketinggalan tapi bisa khusyuk walaupun ketinggalan habis itu lebih baik itu khusyuk daripada lari ngejar jamaah tapi nggak khusyuk. Nah, soalnya yang di belakang walaupun nggak menjumpai sholat berjamaah tapi bisa sholat khusyuk hukum sholatnya sholat berjamaah dapat lagi khusyuknya sempurnanya lagi jadi lari menjumpai sholat berjamaah sholatnya tidak khusyuk lebih baik berjalan tenang, ketinggalan tapi bisa khusyuk walaupun salat sendirian. Kenapa? Karena larinya tak ini sudah melanggar udah. Nih nanti adanya. Lari taknya mana melanggar. Nah, berarti larinya tuh dia maksiat. Sholat ke masjid nggak khusyuk tambah lagi. Tambah nggak benar lagi. Ya. Ini, idza sami'tum aliqamah famsu la ya kata Nabi ila salat. Kalau kamu mendengar komat, jalan. Waalaikum bisakinah wal wakar. Sakinah itu hati, wakar itu gerakan badan ini. Wala tusri'u lah jawa. Saking pentingnya. Famsu, sakinah, wakar, la umul. Itu kan dobel-dobel. Supaya orang paham. Nah, tapi kenyataannya nggak begini. Masih ada aja yang. Fama adraktum fasallu. Kalau kamu menjumpai berapa ya udah sholat wa mafatakum fatim kalau terlambat ya sempurnakan apa sih hikmahnya ini biar khusyuk biar tenang biar khusyuk selama ini kita ngajikan cuma dibaca gitu toh nggak ngerti hikmahnya apa hikmahnya biar merasa berjalan dari rumah itu sudah takdim kepada Allah sudah menghormat hati kepada Allah sudah khusyuk dan masuk ke masjid itu bisa khusyuk. Idza uqimat as-salat atas aun yang Sama ini, waktu syur Ini contoh gambaran doa dari Nabi. Kalau perlu ini dihafalkan. Kalau tidak intinya aja. Kalau belum bisa hafal ini intinya dalam doa ini. Allahumma sambil man kharaja min baiti ila salat keluar dari rumah menuju sholat Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaika ini saudara kalau paham ini baru baca tok itu baru jalan terus sudah husuk sudah. bihaqqis sa'ilina alaika ya Allah saya mohon dengan haknya orang yang minta kepada as'aluka bihaqqi saya ada. saya berjalan menuju masjid ini enggak main-main ya Allah ini ditulis ah, ada ditulis oleh malaikat. Saya dalam perjalanan menuju masjid. Terus menyatakan ikhlasnya. Fa inni lam akhruj asyaron. Ya Allah, saya keluar sekarang menuju masjid ini bukan untuk kejelekan. Wala bataran, bukan sombong, wala riaan, wala sumatan, enggak ingin dilihat orang, gak ingin didengar orang. Wa itu ittiqa fuhsik saya keluar ini takut engkau siksa ya Allah. Wabtiwa amar bati baru faas alukan tu'idhani minanna kalau menghayati doa ini doa ini jelas-jelas Nabi itu mengajak khusyuk mulai mulai berangkat itu lalu memasuki masjid dengan penuh rasa ta'zim karena masjid adalah rumah Allah dan paling baiknya tempat di dunia ini mulailah dengan kaki kanan sambil berdoa ini apa sih tujuannya ada aturan kanan dulu? Orang Arab itu kalau kanan itu sudah refleks merasa itu hal yang baik. Gitu. kanan-kanan itu udah udah baik. Kecuali yang kiri yang kiri-kiri baik dia. <laughs> Perasaannya yang tetap yang kanan yang yang baik. Jadi dari gerakan fisik itu menandakan bahwa masuk masjid itu baik. Lalu apa namanya diterangkan bahwa masjid itu bukan sembarang tempat itu Baik pun buyutillah namanya Allah makanya ada aturan macam-macam di masjid nggak boleh jual beli nggak boleh berteriak-teriak itu di masjid terus disuruh berdoa Bismillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma fili dunia waftahli Abu Aba rahmati. Jadi mau masuk pintu itu lah. Pintu rahmat itu bukan pintu masjid. kan? Pintu rahmat itu ada lagi. Jadi masuk masjid belum tentu orang dibukakan pintu rahmat. Contohnya masuk masjid mau melanggar. Masuk masjid mau bikin kacau. Bukan pintu rahmat enggak. Enggak dibukakan. Jadi kita minta <coughs> Masuk masjid itu masuk dalam rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah. Kemudian terakhir dalil terakhir ila baitin min buyutillah itu yang diambil. <coughs> Ila baitin min buyutillah. Jadi pergi ke masjid itu bukan sekedar pergi ke masjid bangunan biasa tapi pergi ke rumahnya Allah rumahnya Allah itu dikatakan baru satu langkah itu dihapus dosa satu langkah diangkat satu derajat H tidak ramai dan tidak bersama keras di masjid wa iyyakum wahai haisatil aswak itu yang diambil jauhilah rame-rame seperti di pasar hendaklah kalian menjauhi keramaian pasar. Huh? Maksudnya ram, rame-rame seperti di pasar, maksudnya gitu. Kalau keramaian pasar nanti nggak pernah ke pasar. Ya. Huh? Makanya harus ada keterangan itu. Dan hendaklah kalian menjauhi keramaian pasar. Maksudnya jangan ramai seperti di pasar masjid itu Oh itu aku kok bukan saya kok siapa yang namanya anakmu nah ya sama aja anak orang tuanya diem aja kok Nah, anak itu bawa ke masjid tapi diatur supaya jangan mengganggu orang sholat. Ini menjelang sholat supaya menghayati bahwa sholat ditujukan untuk takorub, mendekat jadi Allah Akbar itu rasanya hati itu ya Allah saya mendekat kepadamu ya Allah. Saya eh, Terus berdialog dengan Allah. Berdialog mulai baca Fatihah, mulai bismillahirrahmanirrahim itu mulai dialog dengan Allah. Dan pelaksanaannya hanya dalam beberapa menit saja itu yang diingat. Saya ini hanya paling lima menit ini. Nah, itu perlu dihadirkan di pikiran kita ini Pokoknya waktu yang sebentar ini untuk Allah gitu. Maka khususkanlah sholat hanya untuk Allah. Jangan memberikan bagian sedikit pun untuk makhluk. Apalagi setan. Berusaha khusyuk dan mukhlis karena Allah. Dah, dah waktu sholatnya cuma lima menit. Untuk Allah hanya beberapa detik. Allah Akbar. Tiga detik. Habis itu hilang udah. Sampai salam kan rugi. Ini lima menit itu kalau berhasil, udah bagus sekali. Sudah bisa bermunajat dengan Allah. Saudara ini, ini bukan hal yang mudah lah Kalau kita nggak mau berlatih, nggak akan sampai-sampai. Caranya berarti gimana? Coba sholat duha atau sholat sunnah latihannya. Kalau belum bisa di sholat wajib, sholat sunnah di rumah tutup pintunya pakai sajadah yang bersih, yang bagus. Ya. Terus mulai, Allah Akbar. Pokoknya dengerin mau sholat ini, saya ngadep Allah ini. Saya mau mendekat sama Allah ini. Saya lagi mau sujud sama Allah ini. Mau rukuk sama Allah. Terus diingat-ingat gitu. Sambil menghayati isi bacaannya. Dilatih terus insya Allah. Lama-lama agak refleks. Akhirnya refleks. Refleks saya bercerita gini ini guru saya yang bilang begitu kemudian saya praktekkan memang harus begitu kalau enggak udah hilang udah sholat bertahun-tahun perasaan kita dapat pahala pol ternyata nggak ada apa-apanya nggak ada apa-apanya katanya katanya Abu Hurairah ada enggak ya? Tidak. Ada orang sholat 40 tahun 40 ah, tahun istilahnya seakan-akan dia tidak tidak sholat karena masalah tumak ninah dan masalah khusyuk yang paling tajam mengingatkan kita tadi di depan itu sholat hanya sepersepuluhnya sholat seperdelapannya paling topnya separuhnya karena tidak bermunajat dengan Allah. J eh, bertekad mengerahkan seluruh kemampuan. Kemampuan itu ya fisiknya, ya ingatannya, mulai takbiratul ihram sampai salam agar bisa selalu konsentrasi ingat kepada Allah. Tidak memberi peluang kepada setan mengganggu dan mengingatkan kepada hal-hal keduniaan. ukur kada, ukur kada. Ini ucapan setan ini. Jika berhasil berarti kita beruntung dapat mengalahkan pengaruh setan dan sholat kita sempurna. Jika tidak berarti kita rugi karena dikalahkan oleh setan dan sholatnya tidak sempurna. Wala ta'ala wakil sholat li eh, tegakkanlah sholat karena ingat kepadaku. Man tawadda'a udahu. udahu Suma sholat ini la yashu fihima. Ini yang diambil. La yashu fihima. Wudunya baik, terus sholat dua rakaat. Dia tidak lalai di dalamnya. Jadi ingat Allah terus. Khusyuk terus. Tidak lalai, tidak lupa dengan Allah. Ufir lahu ma taqaddama min dambi. Jadi coba. Dua rakaat itu loh ma taqaddama min dambi. Tapi jangan dilihat dua rakaatnya Lanya suhufihima itu dia satu detik pun ibaratnya tidak ada celah. Tidak celah lalai. Betul-betul konsen kepada Allah. Itu baru tahapan apa ini? Persiapan ini. Baru bertekad ini. Pokoknya saya nggak mau ngasih bagian kepada setan. Pokoknya mulai takbiratul ihram saya pegang terus pemikiran saya ini angen-angen saya ini, akal saya ini supaya konsen. Nah, sekarang tahapan-tahapan dalam sholat. Satu, memahami bahwa gerakan-gerakan dalam sholat seperti mengangkat tangan, kedua tangan, mengangkat kedua tangan dengan membaca takbir berdiri tegak dengan menundukkan kepala ke tempat sujud, sendekap, sedekap dengan meletakkan dua tangan di atas pusat, rukuk, dengan membungkukkan badan, sujud dengan menempelkan tujuh anggota badan di lantai, duduk bersimpu dengan meletakkan dua telapak tangan di atas paha, baik duduk di antara dua sujud maupun duduk tahiyat, mengisarahkan jari, telunjuk ketika tahiyat dan lain-lain. Semua gerakan tersebut adalah gerakan ibadah mengagungkan sopan menghamba. Menghamba itu apa? Menjama turana. Ngabula uku ke Jadi gerakan itu gerakan ngabula. Ngabula menghamba. Merendah diri. Menyerah dan pasrah kepada Allah. Kalau nggak dihayati begini saudara, gerakan itu nggak ada artinya apa-apa. Nggak bisa khusyuk. Kalau kamu mulai Allah, ini merasa. Kadang hati kita kan nggak munasabah memang dengan gerakan ini kalau nggak dipaksa. Kalau kita gerakan menghormat orang misalkan kan begini, ini gitu misalkan, ini Allah, begini. Ini enggak takbir ini dihayati kepada Allah. Ya Allah, saya menyerah ya Allah. Kalau di bahasa yang Allah Akbar. Tapi tidak harus diputar-putar Allah, Allah, Allah. Itu bid'ah. Dan menggerakkan isyarat termasuk isyarat ini isyarat Semua gerakan tersebut adalah gerakan ibadah, gerakan hamba merendah diri, menyerah, dan pasrah kepada Allah. Maka ketika melakukan gerakan-gerakan tersebut, supaya diikuti dengan hati yang khusyuk dan penuh dengan penghayatan, Jangan melakukannya dengan hati yang kosong, tanpa penghayatan, dan menganggap bahwa gerakan-gerakan tersebut hanya gerakan-gerakan biasa saja, koma tidak ada maksud dan tujuannya. Berikut ini perinciannya, mengangkat tangan dengan membaca takbir, Rabbaka takbir, Hanya kepada Tuhanmu bertakbirlah kamu. Berarti takbir itu perintah Allah dan ditujukan untuk Allah. Allahu Akbar. Jadi konsentrasinya kita kalimat Allah Akbar itu untuk Allah. Allah Akbar engkau yang maha besar gitu. Litukabirullah ala mahadakum. Kemudian kalau kita mau menghayati lagi sebenarnya yang kita takbiri itu kira-kira apa ya gitu. Takbir Allah maha besar maha besar kan mungkin kita bayangkan menghayati zatnya kemudian sifat-sifatnya ada orang itu perlu secara khusus lagi Alhamdulillah aku dikasih hidayah Allah Akbar Alama gitu. <clears throat> Aku dikasih petunjuk bisa sholat yang benar, bisa menetapi agama yang benar, bisa itu di Allahu Akbari. Gitu. Allahu Akbar Allah yang ngasih saya. Ya, dan itu juga berbau-bau kesyukuran juga. Intisari ayat takbir mengagungkan hanya dalam Quran untuk Allah. Berarti gerakan-gerakan seperti mengangkat tangan yang mengiringi takbir adalah gerakan mengagungkan kepada Allah. Karena Allah yang telah memberi hidayah, nikmat, kemenangan, dan lain-lain. Berdiri tegak dengan perasaan tunduk. Bukan hanya sekedar berdiri biasa kalau pikirannya kosong, nggak dihayati, nggak bisa. Sudah kepikir ini, ya biasa aja, nggak ada nggak ada rasa apa-apa. Tapi kalau sedang nunduk, ingat sama Allah, khusyuk, tahu. Saya berdiri harus tunduk, tunduk kepada Allah. Wa kumulillahi lillahi qanitin. Dak basaraka mau diasujudik. Gitu. Berdiri tegak dengan menundukkan kepala dan menghadap ke tempat sujud menggambarkan sifat tunduk, patuh, menyerah dan pasrah kepada Allah. Baik, rukuk dan sujud dengan perasaan tunduk juga. Perasaan tunduk juga. Irka'u ya yaladina amanu. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ada rabbakumnya lah. Bukan hanya irka'u tak usudut tak, ubudut tak, tapi semua maf'ulnya satu, robbakum. Rukuk untuk Allah, sujud untuk Allah, ibadah yang kamu kerjakan untuk Allah. Fasjudu lillah wa'budu. Jadi gerakan rukuk dan sujud dilakukan khusus untuk Allah dengan tujuan menyembah, ngabulat Allah dan mengagungkannya. Dilatih saudara Jangan hanya dibaca toh ini nanti dilatih betul di rumah dibuka lagi sehingga berhasil. Insya Allah. Amin. Dia mengisarkan jari telunjuk ketika tahiyat. Itu. Wa asyara bisababati eh. Karena idza qa'ada fi tasyahud wada'a fal yusra ala fatihil yusra. Apa sih maksudnya letakkan ini? Letakkan ini sopan sama Allah kalau ini agak sama ini dengan kebiasaan kita kan. Kalau sopan dengan orang kan dulunya nggak berani tangan kemana-mana kan mesti paling tidak kan kita akan gini, paling tidak, nah, paling tidak diam. Nah, ini sama. Ini kita lagi duduk menghadap Allah. Ya Allah, ya ya Allah, ya ya Allah kan. Saya duduk di depanmu. Nah, wa asyara bisababa la yujawizu basru isyaratahu. Nah, Nah, matanya ini posisi mata itu kurang lebih kalau kan kanan dia di ujungnya ini. Jadi maksudnya menunduk tempat sujud gitu. Bukan melihat ini. Berarti kan gini melihat. Ini hanya menyatakan maksudnya pandangan itu ke tempat sujud tidak tidak sampai meninggalkan ini kurang lebihnya. Bukan begini. Tapi begini. Wa anatubi ismu'ayya. Ini ada kejadian sahabat berdoa pakai dua jari gini. Golkar ini ya. Kalau gini. PDI. Nah, katanya Nabi ahid ahid. Satukan, satukan. Tauhidkan Allah. Satukan, satukan, satukan. Wa bisa baba Ini. Jadi ini ada artinya ini. Tahajud itu juga sama. Dia juga mentauhidkan Allah. ini. Allah satu. Makanya ada yang ketika supaya mantap tauhidnya bekarnya kalau sudah pasti illallah itu asyhadu an la ilaha illallah kalau belum illallah belum belum eh, itu kira-kira aslinya itu mau mengesahkan Allah cuman diroyi sendiri tak tahunya Nabi dari awal sudah karena di awal itu sudah kalimat tauhid semua. At-tahiyyatu lillah. Segala penghormatan itu hanya untuk Allah. Dan ini sudah ada ini. Hanya untuk Allah. Wassalawatu juga milik Allah. Wattaibat kebaikan-kebaikan juga milik Allah. Terus begini Allah, Allah, Allah. Kalau mau digerakkan. Kalau susah menghayati ya udah gini aja. Hayati aja. Semua yang saya baca dalam tahiyat ini hanya untuk Allah hanya sudah Kapan sudah pernah mendapatkan pelajaran kayak begini dari dulu belum belum Mau saya nyampaikan nulis teks itu pada menganggap menganggap semua oh nonton oh nonton memang belum belum ada alhamdulillah dengan turunnya teks bab itu apa namanya walaupun sesingkat itu ada hasilnya mubalek-mubalek di daerah-daerah ulama-ulama komentarnya semua merasakan baru ini kami tahu bagaimana caranya supaya bisa khusus selama ini khususnya di royi ini hmm, khusus ada yang sholat sampai miring-miring gitu. masalahnya dan ini cara apa namanya bagaimana dipaksa otak itu sampai mukul-mukul supaya ingat. Nggak tahu yang diingat itu apa. Kalau saya pernah jumpai paling saya itu kakaknya nyai itu. Soalnya gitu. Dikira musuh itu dengan jadi kayak pikirannya itu dipaksa. Jangan ingat lain-lain gitu loh. Gitu. Gitu. Itu sebenarnya awalnya benar tapi caranya yang salah. Karena nanda khusyuk itu di hati, khusyuk itu di hati kan salah. Kita nggak sampai begitu saudara, tapi juga tidak boleh. Allah saja ucapan biasa-biasa lah koyok. Koyo biasa ya lah orang sing. Nah, itu yang juga salah itu. Wah kayak orang luar kayak gini loh. Gimana mau kayak orang luar? Ya jangan kayak orang luar ya. Kayak orang dalam aja. Kayak nabi aja gitu lah. Dua, memahami arti bacaan-bacaan dalam sholat. Dan membacanya dengan sempurna. Sempurna itu ya kalau ayat ya bertajwid sempurna. Dan penuh penghayatan. Serta merasa sedang membisikkan langsung munajat bacaan-bacaan tersebut kepada Allah. Berikut ini rincian bacaan contoh Allahu Akbar itu. Kalau sudah ngomongkan ketika takbiratul ihram atau pindah gerakan gitu Allahu Akbar dengan khusyuk dan penuh rasa syukur. Orang Arab itu kalau dapat kemenangan itu Allahu Akbar. Allahu Akbar itu bisa sembarang kalir, bisa untuk membangkitkan keberanian. Kayak vibrasi gitu. Akbar! Oh, Akbar, Allah Akbar. Yang di belakang nggak tahu yang diomong apa, bos, Allah Akbar. Oh, Menyerang apa itu. Memang Allah Akbar itu serbaguna. Bisa untuk, apa namanya, pertolongan Allah yang besar yang dirasakan Allah Akbar, Allah yang beri pertolongan. Ya, tinggal penghayatannya apa nih ketika takbir ini? Boleh penuh rasa syukur atas petunjuk seperti dalil di atas tadi dan nikmat-nikmatnya serta penghayatan yang mendalam bahwa Allah maha besar zatnya maha agung baik zatnya kekuasaannya maupun sifat-sifatnya <coughs> sudah pernah latihan apa belum kayak begini jadi bukan datang Allah kadang barnya tak enak kadang Allah nyata Allah berhenti mana iman itu pada Allah Allah tidak mabaran tak tak lebaran ini mama itu mesti kan Allahu Akbar ayat sudah itu Nada itu mempengaruhi itu menunjukkan menghayati. Menghayat. Doa iftitah yang kita biasa pakai kan ini lah. Ya Allah Akbar kabira wa alhamdulillah kathira wa subhanallah bukrata wa asila. Ada artinya semua itu. Ketika membaca doa iftitah kita menghayati bahwa kita sedang mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya mengagungkan Allahu Akbar kabira. Terus memuji Allah dengan pujian yang banyak. Walhamdulillahi katsira dan mensucikan Allah dari segala kekurangan dan bersama subhanallah bukratan wa asila. Bacaan ta'awud, alhamdulillah minasyaitonir rajim di waktu mengucapkan ta'awud kita betul-betul memohon perlindungan kepada Allah dari godaan dan tipu daya setan khususnya di waktu sholat. Loh, setan itu lihai saudara. Dia tahu bahwa ibadah sholat itu manfaatnya luar biasa. Makanya yang dia serang itu kehusuan. Kehusuan. Makanya kita perlu, kita nggak pernah berjumpa setan yang bisa melindungi kita dari setan itu Allah. Makanya perlu Mohon perlindungan pada Allah. Kadang di sini kita kan terburu-buru. Apalagi imam Perasaannya dikejar-kejar ru'ya. Nanti kalau kelamaan saya dinilai nggak bener ini. Mestinya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggak berani. Orang Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak ada penghayatannya sama sekali. Itu ya sah sholatnya. Tapi hikmah-hikmah. fadil, fadil, fadilah itu nggak dapat ketenangan hati, pertolongan dari Allah, bebas dari fahsyat dan mudah nggak dapat. Karena sholatnya nggak sempurna, tidak ikhlas sholat. sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat mengucapkan basmalah ini kita betul-betul berharap barokah, kabaruk masalahnya dan bebas dengan ah, dan bebas dengan dari segala oh, dengannya dibuang dari segala mana bahaya khususnya di waktu sholat di waktu sholat dan membaca Al-Quran Al-Fatihah maupun surat itu jadi kita itu minta kebarokahan dari Allah keselamatan keselamatan dengan bacaan Bismillah bacaan surat Al-Fatihah Alhamdulillahirobbilalamin perinciannya Malik Yomidin ya. Di waktu membaca ayat ini kita menghayati sedang memuji dengan segala pujian dari lubuk hati yang paling dalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau dipanjangin, panjangin. Sampai kita terasa itu. Kita terasa memuji Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Kayak ngomong itu awal. Ar-Rahman. Maliki Yaumiddin. Terserah lagunya masing-masing zaman hayati yang Dah sekarang nggak usah dibatasi lagu karena suruh niru-niru nggak bisa ya wes pokoknya lagunya sendiri yang penting dihayati panjangin yang bener panjangnya. Bagi yang tidak bisa niru lagunya orang Arab. Ali nah, Kamuti sambil dihayati isinya itu Di situ sudah ada maknanya penghayatannya ya. Segala pujian hanya milik Allah bawahnya tidak ada seorang pun yang lebih mengasihi dan menyayangi daripada Allah karena dialah yang paling maha menyayangi. Jadi ngomongkan ar ar Rahim itu saudara, kalau kita lagi banyak masalah, lagi ingin diolasi itu bisa nangis. Nah, Dari situlah topnya. Muji Allah yang mempengasih kita ingin dikasih oleh Allah. Misalkan. Kemudian Malik Yomidin, kita berharap pertolongan keselamatan Allah pada hari yang dahsyat hari kiamat itu. <clears throat> Ya karena butuh ya karena ini yang anak budu hanya kepadamu aku menyembah kita betul-betul menyatakan kepada Allah bahwa kita hanya beribadah dan menyembah kepadanya khususnya sholat yang sedang kita kerjakan kalau di apa namanya disuarakan itu ya Allah hambamu beribadah sholat sekarang ini hanya untukmu itu bahasanya hati cuman nggak bisa diomong jadi Iya karena butuh itu membayangin sholat dulu pertama, baru semua amal. Lalu kita iya karena butuh. Kalau Anda pernah dengar itu ingat sampai berhenti dia. Iya karena abud, iya karena abud diulang-ulang. Kenapa sih? Karena sholat ini yang saya kerjakan untukmu ya Allah. Iya karena. Kalau di sini jangan ditiru keker itu nanti sama ngomong oh kok nggak selesai nggak hafal kain ini loh ini ya kan nakbud nakbud nakbud terus ingin iya ini dapat ilmu dari mana ini yang anak budu ulang tiga kali iya. <laughs> Ini menghayatinya contohnya kayak dalam ayat ini inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Ini yang dimaksud saya gambarkan kayak begini ini sebenarnya saudara ini intisari dari ayat terus saya sendiri bisanya itu bisa khusyuk itu kalau menghayati seputar ini gitu. baru bisa terasa terangkat apa namanya perasaan khusyuk itu dari dari dalam hmm. diri itu. Wahyak karena setain sama kita menyatakan bahwa isti'anah permohonan pertolongan kita hanya kepada Allah. Karena itulah karena setain supaya dibaca dengan penuh harapan dan kepasrahan kepadanya. <clears throat> Hebatnya Al-Fatihah untuk obat, untuk pertolongan ya karena ada kalimat ini untuk obat, untuk macam-macam. Wah, ya karena stain di sini. Ya karena menarik pertolongan Allah. Itulah surat al-mustaqim, surat al al-ta'lim, an'amta 'alaihim Ini kita membayangkan apa namanya? kesesatannya Yahudi Nasrani. Jangan sampai melanda kita. Nabi kan mengingatkan La tattabi'unna sunana man qablakum. Enggak tertulis di sini. Pasti kalian itu mengikuti kelakuan Yahudi Nasrani itu. Hatta lau dahulu fi lah la dakhaltumuh kata Nabi. Seandainya mereka masuk ke lubang biawa itu, kok kamu juga ikut-ikutan, nggak tahu apa maksudnya. Ya, makanya kesesatan Yahudi Nasrani saudara-saudara sekarang semakin canggih sudah masuk ke situs-situs internet bahkan mau memalsu Quran hadis-hadis kalimat-kalimat yang baik di Google itu bahaya itu sudah mau masuk mereka sudah makanya kalau nggak menguasai Quran hadis langsung ke Google apa itu bahaya kepelesetnya sedikit-sedikit bapak kita itu masuk di situ itu nah, untuk melindungi diri ya ini dihayati selama ini sholat tapi nggak terlindungi oleh oleh pengaruh Yahudi Nasrani itu menunjukkan berarti Allah belum mengabulkan doanya yang ini padahal lima kali. Kenapa Allah nggak mengabulkan? Ada banyak sebab diantaranya karena nggak tahu dengan ini hanya dibaca tok nggak memohon. Bagaimana Allah mau memberi uang dia nggak memohon kok? Bagaimana dia dinyatakan digolongkan pemohon kalau dia nggak merasa memohon? Cuma dibaca toh. Ada orang minta, kamu minta apa? Enggak. Kamu minta apa-apa. Oh ya udah. Padahal tangannya gini. Ini sama dengan ngomongkan ini tapi nggak ngerti maksudnya. Kamu minta apa? Nggak minta apa-apa. Lo tangan kok gitu. <laughs> orang gila ya tidak dalam. Oh, Natung kok kan jalur orang edan ini. <laughs> Kemudian amin, kata-kata amin itu maknanya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Bukan amin panjang-panjangan suara tok gara-gara memahami dalil siapa yang bacaannya Amin yang kencang panjang, menyamai malaikat diampuni. Ya itu ya benar, cuman itu hikmah bukan tujuan amin. Jadi yang salahnya di situ menghayati dalil bareng kalau malaikat diampuni dosanya itu salah satu hikmahnya nggak usah dituju itu otomatis sudah justru yang dituju apa sih amin itu maksudnya ngamini opo lah ngamini yang di al-fatihah tadi itu <laughs> amin ya Allah kabulkan ya Allah doa-doa kami tadi mohon pertolongan ibadah kami diterima kabulkan jauhkan dari pengaruh yang tidak serani طيب مفهوم Sami Allah liman hamidah. Nah, ya sudah. Bacaan ketika ruku. Ah, mana nih? Ya. Oh, sudah lah. Istitah nggak bahas ya? Hah? Mana istitahnya? Udah udah lewat ya eh bacaan bacaan setelah al-fatihah itu diusahakan baca surat yang sudah dimengerti dan dipahami maknanya minimal mengerti kesimpulan secara umum kandungan maknanya surat tersebut ini maksudnya untuk kehusuan ketika melihat ayat rahmat surga dan lain-lain jangan lupa mohon kepada Allah Seorang ini yang praktek ini nih. Dan ketika melewati ayat ancaman agar jangan lupa mohon perlindungan para karena nggak ngerti yang dibaca itu apa. Terus yang kedua, doanya apa katanya? Doanya apa? Kalau bisa bahasa Arab, bahasa Arab. Kalau nggak bisa ya doa-doa yang sudah dihafal itu apa? semua kok mentok ya udah robbana atina fid dunya hasanah bila fil akhirati mencakup itu Bacaan ketika ruku subhanallah azim. Ini ketika kita melafalkan subhanarabbil supaya menghayati dan membayangkan zat Allah dan sifat-sifatnya yang sangat besar dan agung serta suci bersih dari segala cacat kekurangan rukuk sambil membungkukkan badan kita merasa sangat kecil di hadapan Allah kita merasa sangat lemah tidak memiliki daya upaya dan kekuatan apapun tanpa pertolongannya kita betul-betul berpasrah diri kepada Allah. Kayak pencuri itu kalau sudah mau dikepukin orang banyak orang kan sujud sucut rukun-rukun. Ampun, namun kayak gitu. Pada Allah. Karena kita diancam siksa sewaktu-waktu. Mereka kan udah mau subhana rabbiyal azim, subhana Kadang perlu berhenti, berhenti saudara Subhana Rabbi Ya Allah Kau suci Ya Allah Al-Azim Kau yang Azim Bacaan ketika berdiri dan ruku kita sama Allah berhamdan Rabbana wa lakal hamda itu sudah jelas pasti tidak khusyuk orang kayak begitu itu tata lah walaupun umum khusyuk saya tapi kalau hamda Ketika mengucapkan kalimat ini kita semua menghayati dan meyakini bahwa segala sifat terpuji yang dimiliki Allah dan kita memujinya dengan segala pujian yang kita mampu. Sami Allah liman hamidah itu kan doa atau kalam khobar. Kalau doa, ya kita di waktu Rabbana walakal hamdul kita bayangkan kita memuji Allah. Kalau kalam khobar Allah mendengar yang memuji, wah aku tak muji Allah gitu. Rabbana walakal hamd. Kita menjaga ini supaya menghayati dan ya, bacaan ketika sujud. Subhana Rabbi ala Ketika kita melafazkan Subhana Rabbi ala suami hati dan membayangkan Allah yang sifat-sifat yang sangat luhur dan tinggi yang bebas dari kurangan dan jarak tercela. Sambil sujud menempelkan tujuh anggota badan kita merasa sangat lemah. Tapi jangan terus badannya dilemah-lemahin. bukan gitu. Perasaan kita itu saya itu nggak punya kekuatan apa-apa tanpa tanpa pertolongan Allah sangat hina di hadapan Allah ya Allah saya banyak pelanggaran ya Allah saya banyak kecil tapi saya ini banyak menentang misalkan saya banyak membantah saya banyak lupa merasa banyak salah dan banyak dosa, bersujud sambil menangis kalau bisa. Kalau nggak bisa matanya ya hatinya minimal. Tapi kalau hatinya nangis biasanya matanya juga ikut berharap ampunan dan belas kasihnya. Kadang-kadang saya pernah mendengar itu orang sujud di sebelah saya itu irhamna pak isinya irhamni irhamni ya irhamni terus wow amanin. Boleh enggak? Boleh. Fa'atfiru fihad doa kok. Doa apa saja. Terserah. Lucunya kita terus terketuk. Ya Allah. Kok aku belum bisa seperti itu ya misalkan. Ya, contohnya. Irhamni, irhamni. Tapi enggak usah sambil letak-letak. Oh, irhamna ya. Arhamar rahimin. Masa tutupan ya, ya, ya, Alhamdulillah Itu akhir Ini ayah apa itu Kucing lagi makan ikan Bacaan ketika mana duduk di antara dua sujud Robbi Firly Ketika kita mengucapkan kalimat ini supaya diikuti dengan penghayatan yang mendalam bahwa kita telah banyak berbuat dosa dan maksiat dan telah melupakan Allah, kurang bersyukur. Karena itulah sangat memerlukan pengampunannya. Robbi firli, Robbi firli. Pelan-pelan aja. Robbi firli, Kalau bisa Robbi firli, Robbi firli. Jadi manggil terus mohon, manggil mohon, manggil mohon. Itu. Wajah sebanyak-banyaknya kalau sholat sunnah. Tidak ada batasan. Baca sebanyak-banyaknya. Ini saya tulis enggak ya di belakang. Gerakan-gerakan. Nah ini saya pernah mencontohkan gini. Soalnya saya sendiri menghayati begitu. Jadi kalau kita duduk bersimpuh gini nih. Ini kan naruh tangan nih. Ini sopan ini sama Allah terus kita nunduk. Kalau saya bayangkan tuh kayak orang mau dieksekusi di penggal itu. Di Arab sana itu. Jadi kayak orang mau dipenggal oleh Allah, mau disiksa oleh Allah itu. Sehingga kata-kata Robin Firly itu lancet dalam hati. Robin Firly Firly Allah, ampuni saya ya Allah. Saya banyak dosanya, saya banyak salahnya. Sehingga duduk itu bisa lama. nggak terasa dengan penghayatan itu. Bacaan ketika tahiyat dibagi menjadi lima bagian. At-tahiyatulillah wassalatu tayyibat. Ini kata-kata tauhid ini. Memuji Allah. Penghormatan, segala penghormatan. Rahmat, salawat. Kebaikan-kebaikan hanya ada pada engkau ya Allah. Tahiyatulillah. Baru habis itu memohon keselamatan, rahmat khusus untuk Nabi dan keselamatan untuk dirinya dan santri lain. Ini kayaknya kata-kata jamaah itu di di apa di komputer itu di blog jadi santri semua ini katut ini. Dan jamaah yang ikut sholat nih maksudnya. Ganti aja. <laughs> Dan jamaah lain yang sedang sholat nanti di santri tok. Wah ini jangan-jangan semua roba ini sabuk ini. Diteliti aja. <laughs> Padahal yang saya maksud yang saya suruh merubah itu di depan itu. Di judul-judul besarnya itu. Ini kan asalnya tertulis jamaah, jamaah, jamaah, jamaah gitu. Nah ini saya, buku ini khusus untuk santri jadi itu untuk santri. Nah ini kalau yang ini tetap jamaah ini dan jamaah lain yang sedang sholat <laughs> karena di situ assalamu alaikum kan alaina bukan alayya Berarti siapa saja itu memohon untuk semuanya. Yang imam untuk mohon untuk ruyahnya, yang ruyah mohon untuk teman-temannya. Dan yang di depan itu semua. Assalamualaikum wa ala salihin. Doa itu, kalau kita nggak menghayati ya nggak kayak orang berdoa ya cepet-cepet gitu. Toh. Terus membaca syahadat bersaksi menyatakan yang berhak disembah hanya Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Asyhadu an la Terus mendoakan salawat dan barokah untuk Nabi Muhammad dan keluarga sebagaimana salawat dan barokah yang telah kepada Nabi Ibrahim. Terus berdoa bebas untuk dirinya seperti doa ini contoh dari Nabi langsung. wa mina a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya. Subhanallah. Ini tempatnya, posisinya termasuk duburis sholat. Itu adanya mustajab di sini. Ini. Duburis sholat, di ujungnya sholat. Binatil mahya wal mamat. Mengucapkan salam dengan menoleh ke kanan ke kiri. dalilnya itu sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ini yang biasa kita praktekkan tuh. Ada yang ngotot praktek Assalamualaikum warahmatullah. Terus pakai yang Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Kan gak enak didengarkan. Ya memang ada ya ada cuman Assalamualaikum nanti yang di belakang kata Waalaikumsalam kamu dari mana mas? Nah, kan Masjidil Haram pakai ini. Coba. Sama-sama ada dalilnya. Nah, ada dalilnya, tapi yang berirama itu ini yang ada iramanya kan. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah kan enak didengarkan. Adibat, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullah. <laughs> tak nyaman dia dengan kaki. <laughs> Nah, itu, itu kan kejadian itu berarti. Coba anu, dites saja, dites. Pak, tolong dalilnya yang assalamualaikum, tak mana bingung dia nyarinya. Insya Allah bingung dia nyarinya. Walaupun ada, insya Allah bingung nyarinya. Ini Pak, pakai yang ini aja ada dalilnya. Wanda <laughs> bingung, ini Pak pakai yang ini. Gitu. Lah iya makanya suruh carikan mana dalilnya. <laughs> Pikirkan doa setelah sholat Coba astagfirullah ini yang yang kita tulis yang biasa kita kerjakan dan Allahumma dasara subhanallah alhamdulillah akbar la ilallah zikir dan doa setelah sholat ini juga berisi pujian kepada Allah mohon ampun dan berdoa kepada Allah maka supaya dilakukan dengan khusyuk karena doa-doa setelah sholat sangat mustajab jadi gini maksud saya banyak orang lupa Sholat itu sebenarnya isinya itu ya memuji, mengagungkan, berdialog, minta. Sampai selesai sholat juga begitu sama. Yang umum itu insya Allah ya, sholatnya amblas gitu toh sholat. Habis itu baru merasa berdoa kalau sudah angkat tangan. Lainnya nggak ada di pikirannya ada di pikirannya. Maka ini kita harus belajar mulai dari awal ini kita sudah ada. Makanya as itu makna luwatnya ad-doa. as itu makna luwatnya. Makna perkata, letrol, makna harfiahnya. Itu doa makna Minta. Memohon, memanggil. Sampai selat sholat begitu. Memohon, memanggil. Nah, di sini dalilnya mengkana lahu ilallah hajatun faliyatu biha duburah salatin salatin mafrudatin tin ya yang ingin punya hajat kepada Allah silakan berdoa setelah sholat wajib satu poin lagi penting Tumaninah definisi tumaninah tumaninah adalah tenangnya anggota badan ini definisi ini tenangnya anggota badan dalam setiap gerakan-gerakan sholat ketika berdiri, rukuk, sujud maupun duduk jadi tumak nina itu tenangnya jasad kita ini itu secara umum sekarang hukum tumak nina tumak nina termasuk rukun sholat jadi kalau ditinggalkan sholatnya Apabila ditinggalkan maka sholatnya menjadi tidak sah berdasarkan hadis fasalli Ada orang sholatnya nggak tumak nina oleh Nabi dihukumi fa innaka lam tusalli. Balik sana. Sholat. Nah, kamu belum sholat hukumnya. Berarti tumak nina itu rukun dari sholat. Ini juga ada khilafiyah lah. Tapi pendapat yang paling kuat ini. Yang kita praktekkan juga ini. Dari Bapak Imam Jonasan juga ini. Tiga batas tumak nina. Batasan itu seperti apa? Batasan tumak nina. Harus diam berapa puluh menit. Apa harus bagaimana. Batasannya ini. Diam sejenak. Tidak bergerak. Setelah tenangnya anggota badan jadi Allahu Akbar setelah bergerak ini namanya. Terus anggota badannya tenang, ia diam. Seret ada diemnya walaupun sebentar. Berarti sudah ada tuh makninahnya ini Bukan Allahu Akbar belum lurus. Nah ini nggak ada tenangnya ini. Ada tenang. Oke. Atau gerak-gerak tangannya. Ini atau apa, menderin apa. Jadi ada Set, ada tanamnya. Itu namanya ada tumak ninahnya. Ketika ruku, contohnya <clears throat> setelah tulang punggung terasa lurus, tidak bungkuk, sudah terasa lurus gini, diam walaupun sejenak, tidak bergerak. Ini kita bilang bukan diam mulutnya, mulutnya tetap baca. Maksudnya badan ini lah tidak tidak ubah-ubah. Tak tak kuli, tak kuli sekali ada diamnya, tidak bergerak. Sebelum berpindah gerakan menuju itidal. Jadi, plop. Apakah kita baca tiga kali, apa empat kali, walaupun sepuluh kali, tapi kalau ada gerak-geraknya berarti belum ada tumak ninahnya. Harus ada teman. Plop. tumak ninah harus sebentar baru berpindah. Baru berpindah. Ketika itidal, setelah berdiri tegak, seret, sami Allah lima dan setiap ruas sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Artinya enak sudah badan ini, plak, udah enak. Nggak ada yang condong sana, condong sini. Diam walaupun sejenak sebelum beranjak sujud. Ketika sujud, setelah punggung terasa rata dan lurus, lurusnya ya berapa? Berapa derajat ini? <clears throat> Kalau lurus gini kan 80 kan? kan ya? eh 100 360 yang sebulatannya berarti 180 eh, separuhnya 90 derajat saya terasa lurus baru mana tadi diam sejenak tidak bergerak walaupun sejenak sebelum beranjak duduk ketika duduk dan tanda sujud setelah duduk dengan posisi badan tegak lurus tegak lurus loh sat duduk enak tegak lurus Bukan masih condong gini. Ada yang dilihat itu duduk belum tegak lurus. Kok iman jalasa, kok iman tegak lurus. Tegak lurus baru diam sejenak ada diamnya sebelum beranjak menuju apa itu? Kesu. Atau C. C-nya dilihat saja. Dalilnya mana ini? Ini kesimpulan semuanya. Kalilnya bawahnya ini. Coba dilihat. Fa'ina amri lama nazala pasabi bismi rabbikal azim Al-Qadha wa Rasulullah SAW Bija'alwa fi ruku'ikum Lama nazala bismi rabbikal a'ala Bija'alwa fi sujudikum Ini si doa Ini tidak ada hitungan ini <coughs> Ketika turun Kasabi bismi rabbikal azim Berarti subhana rabbi Subhana rabbikal azim Suruh itu taruh di di doa rukukmu kata Nabi. Berarti subhana rabbiyal azim. Nabi nggak menyebutkan berapa kali. Cuma letakkan di situ. Sampai isma rabbil a'la, subhana rabbi ala. Letakkan di sujudmu. Sempurnanya ruku dan sujud jika membaca subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la minimal tiga kali. Ini minim sempurnanya ruku dan sujud artinya dijamin tumak ninah Pokoknya nggak gerak-gerak. Atau baca tiga kali itu pasti ada tidak bergeraknya itu sehingga juga dihukumi nah, sempurna. Tapi kalau belum tiga kali itu rawan, rawan tidak tumak dina. rawan. Kalau rawan itu ya dihindari. Kalau perawan dicari. Kalau rawan dihindari. Ada Ibn Masud dan Nabi Wasallam kala Idza ahadukum fakala fi rukuhi subhana rabbiyal azim ala marrat faqad tamma rukuhu Tuh. Kalau baca tiga kali maka sempurna rukunya. Wa adnahu. Itu paling sedikitnya. Kalau bilang paling sedikitnya berarti lebihnya terserah. Mau berapa terserah. Wa saja dah. Fakala fi sujudi subhanahu rabbil ala salafun faqad tamma sujudu wa dzalika adnahu. Itu catatan pentingnya. Dari-dari cuma nina. Hafizu ala salati wa salatul usta wa kumu lillahi qanitin. Mana yang diambil ini? Wa kumu lillahi qanitin garis bawahi. Wa kumu lillahi qanitin itu menunjukkan tunduk tenang tumaninah juga di situ ada makna tumaninahnya. Yang kedua, inna asokan nasi syarikatan dia yasriku min salatih. Kalau ya Rasulullah kayak yasriku min salatih. oleh la yatimu ruku'aha wa la Paling jeleknya manusia dalam mencuri adalah manusia yang mencuri sholat. Sahabat tanya, bagaimana maksud mencuri sholat itu? Prakteknya yang dicuri itu rukuk dan sujudnya haknya itu harus sampai tumak nina, dicuri haknya. Itu jelek-jeleknya pencurian. Kalau Nabi bersabda begini berarti dosa ini saudara. Dosa. Mencuri itu kan dosa. Nah ini yang paling jelek ini. Maka dihindari betul ketidaksempurnaan dalam dua hal itu. Ini hadis berikutnya irji' fasalli fa innaka lam Suruh kembali kalau oh, nggak tumak nina. Nah, bagaimana tumak nina itu yang di garis bawah itu? Sumarka hatta tatma'inna raki'ah. Rukuklah sampai kamu tenang dalam keadaan ruku. Ini kan hal itu. Rokian itu kan hal menunjukkan keadaan kita posisi ruku itu harus ada tatmainanya. Makanya saya tulis di depan diam sejenak Ketika sudah posisi enak ruku. Set, ada dia biasanya. Subhanallah. Walaupun mungkin baca satu kali, nggak apa-apa yang penting ada diamnya. Diam sejenaknya itu. Ada rukunnya di waktu ruku Hatta tak tatmaina rakaat. Tumarfa hatta kau iman Berdiri tegak sampai betul-betul tegak baru sumasjud hatta tak maina sajidan. Sajidan hal keadaan kamu duduk sampai kamu terasa ada tenangnya. Tumar tatma inna jalisan fa'al dalika bisolatiku. Bisolatika kulliha. Itu caranya. Hadis berikutnya atim murruku was sujud. Wal walladhi nafsi biyadi inni la'arakum mimba di dhahri. ida marakatum wa idza masajadtum. Ini ancaman dari Nabi. Sempurnakan. Ini mungkin peringatan bagi orang-orang yang apa itu tidak menyempurnakan. Ayo sempurnakan. Saya ini melihat yang di belakang ketika merukuk sujud itu. Menunjukkan hal penting karena nanti seakan-akan mengancam gitu. Ya masalah muslimin la solata ini. Tidak ada solat. Dia menunjukkan bahwa Ah, tumak nina itu rukun. Nabi bilang la salat, ah, tidak salat. Liman la yuqimu sulbahu fir ruku'i was Bagi orang yang tidak berusaha meluruskan punggungnya, ah, sulbahu kan tulang rusuknya maksudnya badan ini fir ruku'i was Tidak tumak nina. Terus Rasulullah melihat laki-laki salat la yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu faqala law mata ala hadha eh law mata ala ma huwa alaihi law mata hadha ala ma huwa alaihi la mata ala ghairi millati muhammadin kalau orang ini mati menetepi sholatnya yang kayak begini ini berarti dia mati dalam keadaan tidak menetepi agamanya Muhammad Fatimur ruku wa sujud. Fa inna makhala ladzi la yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu gambaran orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya masalul ja'i la yakul illa tamra wa tamrataini. Seperti orang lapar tidak makan kecuali sebuah kurma atau dua buah kurma. Ternyata latu apa itu? Salah, latu niyani anhu syai'an. Tidak mencukupi keduanya. Wa kurma anhu dari syai'an sedikit pun. Wong lapar sekali cuma dikasih kurma satu atau dua yang nggak kenyang. Orang sholat nggak semula rukuk sujudnya sama dengan itu nggak sempurna sholatnya nggak kenyang Wanahani anak rotin anak rotidik itu yang diambil garis bawah. Nabi melarang kami melarang kepada kami dari patukan seperti patukannya ayam mematuk, ayam jantan. Maksudnya sholat cepat itu larangan dari Nabi. Terakhir nomor delapan dari Hudaifah ya. Oh terakhir. Nomor delapan. kata Hudaifah. lau mutta mutta ala ghair sunnati Muhammad. Itu yang diambil. Dari tidak menyempurnakan sujud dan ruku oleh Hudaifah sahabat Nabi dibilang ma sallaita, tidak sholat kamu, enggak sholat itu berarti. Kalau kamu mati berarti kamu enggak netepi agamanya nanti. Jadi perkara besar orang enggak enggak sempurna itu. <clears throat> sama Hudzaifah juga mengatakan ma sallaita wa mutta muta'ala wa fitrah allati fatarallahu Muhammadan 'alaiha la Allah azza wa jalla ila salati 'abdin la yuqimu la yanzuru sama garis bawahi la yanzuru Allah tidak melihat orang yang tidak sempurna rukuk sujudnya ini 11 yang diambil wa kana idza raka'a lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwibhu Nabi kalau ruko itu tidak apa dingkluk nih apa kan? tidak menundukkan kepala walau yusawibhu tidak endanakan kepala tapi lurus lurus dengan punggung wa idza kana rafa'a ra'sahu min ruku lam yasjud hatta yastawiya qa'iman Nabi tidak sujud kalau kita sampai betul-betul berdiri tegak. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah lam yasjud hatta yastawiya jalisan sampai duduk tegak baru sujud lagi. Dan seterusnya. Terangkan wasallu dalil 12 yang diambil wasallu kama raaitumuni usalli gitu. Sholatlah seperti kamu melihat saya, kata Nabi. Ya tuh maknina itu terutama. Kemudian dari 13 Inna awala ma yasabu bil abdi yawm kiamat min amali salatu fa in saluhat yang diambil fa in maka jika salatnya itu baik ya termasuk di situ tumak dinahnya dijaga betul faqad aflaha wa ajaha nomor 104 ya jadi masuk di fa'in soluhatin. Kemudian dalil berikutnya la tuji sholat sama, sama dengan di depan. Tidak mencukupi sholat la yukumi rajul sulbahu fi wa sujud. Tidak cukup sholatnya tidak sah sholatnya. sama. Dalil 15 juga sama isinya. Tidak diterima sholatnya. 16 itu, ini yang banyak orang tinggalkan. Makanya dimasukkan di tag juga waktu itu. makanya yusalli wa idza rafa'a min ruku' qama hatta naqula qad nasiya itu kata Anas. Anas menjelaskan sholatnya Nabi yaitu ketika Nabi mengangkat kepala badan dari ruko ibidal sami Allah dan hamidah Nabi berdiri itu sampai makmum bilang Wah Nabi lupa ini nggak sujud-sujud ini. Saking lamanya berdiri. Al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Masalah sholat itu imam itu menanggung. Makanya kalau sampai imamnya tidak tumak nina, terus royahnya katut ikut tidak tumak nina, imamnya nanggung gitu. Nah, kalau imamnya sudah tumak nina, ruyahnya nggak tumak nina, salah sendiri. Tapi kalau ruyah nggak bisa tumak nina gara-gara imam, maka imamnya nanggung dosanya orang banyak. Domin. Nah. Itu. Yusalluna lakum fa'in asabu falakum wa akhtau falakum wa Jadi itu keterangannya al-imamu domin itu mereka para imam sholat manfaat untuk kalian. Fa'in asabu falakum. Kalau mereka sholatnya benar, maka manfaat bagi kalian. Wa'in akhpa'u falakum tetap. Kalau mereka salah, imamnya salah, tetap kamu sebagai makmum nggak ada apa nggak masalah kamu. Nah, cuman wa berat atas mereka. Jadi, jadi imam itu nggak main-main saudara harus nanggung yang di belakang. Muka-muka Allah paling. Alhamdulillah.